akan membahas tentang masalah kaidah yang telah disebutkan di Mokotima itu kaidah bahasanya umat Islam pasti akan terjemus dalam tasawuf akan tapi itu tidak untuk semua umat Islam akan ada bagian yang komitmen di atas al-haq ya, tulis. Hmm. hmm. Oh. ومع ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبره به رسوله مما سبق في علمه حيث قال فيما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن لا تتبعن sunana mangkana qablakum hasbuna tatatu tatabaunna tatabaunna sunana mangkana sanana sanana mangkana qablakum haswal kuddati bil kuddati hatta law dakhalu hajara hajara dabbin la dakhaltumuhu juhra juhra dabbin lah dabbin la tumuhu qalu Ya Rasulullah al Yahudu wan Nasara qala faman warawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati ma ma'khadhal quruni sibaran bi sibarin wa zira'an bi zira'in fakila ya Rasulullah kafarisin warumi qala Waminan nasu Wamanan Waman Wamanin Wamanin nasu Wamanin nasu illa ulaika Fa akhbara annahu sayakunu fi ummatihi <clears throat> mudahatun lil yahudi wan nasara wa hum ahlul kitabi wa mudahatun li farisin war rumi wa hum al wa humul a'ajimu wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yanha an tashabbuhi bihaula'i wa haula'i walaysa hadha ikhbaran an jami'il ummati bal qad tawatara anhu annahu la tazalu ta'ifatun min ummatihi dhahiratan 'alal haqqi hatta taqum hatta taqum saatu wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna allaha la yajma'u hadhihi al-ummata 'ala dalalatin wa anna allaha la yazalu <clears throat> yarisu yarisu fi hadhihi dini waqtan yastaq yastamilahu yastamiluhum fihi bita'atihi ya sesatnya ahli ibadah di antara umat Islam telah meniru Nasrani dan sesatnya orang yang berilmu fasiknya orang yang berilmu setengah-setengah umatnya adalah menyerupai Yahudi wa ma'anallaha Padahal <coughs> Allah Subhanahu wa taala atau meskipun Allah Subhanahu wa taala hadzarana sabilahum telah mengingatkan kita ke jalan mereka yaitu dan Nasrani namun ketetapan Allah itu nafidun pasti terjadi bagaimana apa yang diceritakan oleh Rasulnya di masa fi ilmihi yaitu sebuah ketetapan yang telah mendahului ilmu telah dahulu dalam ilmu Allah Hai Sokal Nabi Sosalam bersabda dalam hadis yang diatkan oleh keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim di Sahihain dari Abu Sa'id Al Khudri. Rasulullah SAW mengatakan sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian yang fasih membacanya dengan sanana. Hal kudati fil kudati bagaimana miripnya kudah anak panah dengan anak panah lihat footnote satu al kuda bidumi bidomi kofnya dibaca doma al kuda Aisyah Sahmi apa eh, panah itu eh, panah ini Lincip Panjang kita ada Sesuatunya Dan bulunya Sayapnya Sayap itu namanya Aisyah tersaham Maksud dari Hadwal kudati bil kudati Kinayatun wata tapuk Bahasa ada kinayah ungkapan menunjukkan kemiripan watatabu dan mengikuti Nah kalimat ini hadul kudati bil kudati yudrabu masalan li syai'aini yastawiyani wala yatafawatani. Dibuat permisalan untuk dua hal yang sama dan tidak berbeda. Karena yang namanya kuda itu mesti mirip dengan kuda satunya. Maka ini adalah permisalan untuk mirip kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian mengikuti proses jalan orang-orang sebelum kalian sebagaimana persisnya dan miripnya satu anak panah dengan anak panah atau sampai-sampai seandainya mereka memasuki lubang bab nyawa pun kalian akan memasuki yang kesertaan Rasulullah apakah mereka yang sudah Nasar, Nasrani kalau dikatakan sama siapa lagi kalau bukan mereka Yang kedua, hadis ini termasuk hadis yang sahih, mustafidah, terkenal, ada dalam kitab-kitab sahih, sunnah, dan musnad. Diatkan oleh keduanya, Bukhari Muslim, dari berbagai jalur dan lafaz yang macam-macam. Akan tapi tidak aku dapatkan dalam lafaz Bukhari dan Muslim itu yang pakai eh, hadul kuzati bil Kalau lafaz Bukhari Muslim yang dari Abu Sa'id yang didapatkan la tatabuun tatabuunna sana aku belakum siburan bisabrin wa duraan bidira'in dan bawahnya ada pun lafaz al qudati fil maka itu dilihat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Warawal Bukhari dan diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah ayat tiga, Uwa sahabi jalil seorang sahabat yang mulia bernama Abdurrahman bin Sahar ad dawsi masuk Islam pada tahun 7 Hijriah Walau sama Nabi SAW akan menyertai Nabi SAW dan melayani Nabi SAW. Kemana saja Nabi pergi hingga jadilah aksar sahabati riwayatan lil hadis. Jadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia membawakan riwayat sebanyak 5374 hadis. Maka Nabi min sufati sudah termasuk penghuni sufah dan beliau syaka mengadu kepada Rasulullah SAW tentang anisian lupa lupa yang beliau alami dengan hadis-hadis Nabi maka Nabi SAW memerintahkan agar beliau menghantarkan selendangnya maka dia pun hantarkan summa domahu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melipatnya kemudian kata Abu Hurairah sama nasi itu hati cantik sejak itu aku tidak pernah lupa tersebut Istakmalahu diangkat oleh Khalifah Umar di masa pemerintahan Umar al Zahran menjadi amil, menjadi penguasa atau menjadi pengurus, eh, menjadi penur di Bahrain. Kemudian tinggal di Madinah dan meninggal di Madinah pada tahun 519 alal ashab menurut pendapat yang paling terkenal akhirnya ulama istilah waktu meninggalnya pendapat yang terkenal tahun itu 15 dari Nabi SAW Nabi mengatakan lataku musa'ah kiamat tidak akan terjadi sehingga umatku mengikuti makhluk dan kuruni jalan e, generasi-generasi sebelumnya Siburan di Siburin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi basah. Ada yang bertanya wahai Rasulullah, bagaimana dan Romawi? Maka Nabi katakan, wa mani wa manin nasu dan siapakah manusia kecuali yang paling mampu dan mampu. Kecuali Imam hari. Maka dalam hadis-hadis ini aksara Nabi memberitakan akan ada di tengah-tengah umat beliau mudahatun penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasrani. Dan inilah ahli kitab dan penyerupaan terhadap versi dan Romawi dan inilah orang Ajam. Namun di sisi lain, di samping Nabi memberitakan akan terjadi tasabuh, di sisi lain Nabi SAW Yenha melarang tasabuh dengan mereka. Ahli kitab, Wahaulak dan mereka orang Ajam. Sehingga kesimpulannya jika kita padukan jika kita padukan adalah Walai sahada ikhbaran an ummah. Maka berita tersebut bukanlah berita tentang keadaan seluruh ummah Yang terjerumus dalam tasawuf itu tidak seluruh ummah Balqat tawatara. Akan terdapat hadis yang mutawatir, penegasan mutawatirnya hadis. Nah, Taifah dari Ibn Taimiyah. Balqat Bahkan terdapat hadis yang mutawatir La tazalu ta'ifah bidal binti Satu kelompok dari umat ini Dari umat beliau itu Nampak di atas kebenaran sehingga terjadinya kiamat Ini hadis ta'ifah mansurah ini Ada hadis yang mutawatir Salah satu yang menegaskan mutawatirnya adalah Sebelum Islam di Ibtidak Suratal Mustaqim lihat foto tempat eh, hadis tentang Taifah Mansurah terdapat dalam banyak hadis yang sahih dan mustafidah yang terkenal. Bukan Imam Bukhari Muslim, Ibnu Majah, Hakim, Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Dan aku cukupkan dengan isyarat pada hadis-hadis dalam Sahihain, yaitu Imam Bukhari uh, dan Murrah bin Subah bagaimana juga dilihatkan dari sahabat Muawiyah juga dilihatkan Imam Muslim dan Sauban dan dari Mughirah serta dari Muawiyah Kemudian Nabi SAW mengatakan An-Allah la yajma'u hadil ummah ala dolalatin Ya Allah tidaklah menyatukan umat ini di atas kesesatan Ya, footnote 5 kan terdapat dalam hadis yang diajarkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Inna Allah la yismau ummati. Ya Allah tidaklah mengumpulkan umatku atau umat Muhammadin umat Muhammad ala dolalatin di atas kesesatan. Wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza binar. Ini yang terkenal di SDI yang paling sering dibacakan. <coughs> Tangan Allah bersama al-jamaah Waman syaza Barang siapa menyempal Barang siapa menyimpang Syaza Nah, ada yang menyimpang menuju neraka nah, Ini untuk nakut-nakut orang awam tidak keluar dari LDI Paling sering dibaca Yaisullah ma'al jama'ah Waman syaza Syaza Nah, Dan doktrin kan kalau al-jamaah itu adalah mereka siapa yang keluar dari UDII ada Razafina di sini diatkan Imam Tirmidzi kata Tirmidzi hadza kami pun min hadal wajah hadis yang hadis yang gharib hadis yang cuma jalur ini satu jalur min hadal wajah dari jalur ini saja namun hadis ini memiliki syawahid penguat dalam kitab Imam Hakim Sunan Ibnu Abi Asim. Hadis ini disebutkan Imam Suyuti dalam Jami' Sahih namun dengan tambahan wa yatullah 'alal jama'ati wa man sada sada ilana. Dengan perbedaan lafaz tangan Allah di atas jamaah sama ya. Wa man sada ilana. Kalau tadi benar, kalau ini ilana dan dinilai oleh Suyuti hadisun hasan dan disahkan oleh Syekh al di Sahih syekh syekh juga memiliki syahid hadis penguat dalam Musnad Ahmad dari Abu Dha bunyinya fa'in Allah azza jal lan yajma'a ummati ila alal huda dan Allah tidak akan menyatukan umatku kecuali di atas petunjuk juga hadis penguat yang lain dalam sunan ini di mukadimah namun lafaznya wala umum ala dalalati maka tidak akan menyatukan mereka di atas kesesatan kemudian wa anna allaha la yazalu dan Allah di dalam titi yang risu biha terdini gharsan memunculkan dalam agama ini satu generasi yastakmiluhum fi bito'ati Ya Allah akan beri taufik untuk taat, untuk mentaatinya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lihat footnote 2. Di sini terdapat dalam hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah dalam Muqaddimah dari Abu Anbah al Khawlani radhiallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يزال الله يغيث في هذا الدين غرسا يستعملهم juga dilihatkan dalam Musnad Ahmad dengan e, redaksi yang semisal. Tentang di sini kata pentahqiq walam ajid man takalama anil hadisi minil a'imah lakina rijalahu laysa fi da'ifun yutraku hadisuhu aku belum dapatkan ulama yang berkomentar tentang hadis ini, hadis hadis ini mendapatkan akan tapi rawi-rawinya tidak ada di dalamnya orang yang lemah yang ditinggalkan yang matruk yang ditinggalkan hadisnya jadi ini dua hadis yang disebutkan Syekh Islam ini bukan satu hadis namun dua hadis yang pertama anallah cuma hadil ummah ala tulalah kemudian hadis anallah la yazalu yaris fi hadatin rohsan yastamilhum fihi فعلم بخبره الصدق أنه الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الذي هو دين الإسلام محضا وقوم منحرفون إلى إلى شعبة من من شعب من شعب من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى وإن كان الرجل وإن كان الرجل لا لا يكفر بكل بكل انحراف بكل انحراف بكل انحراف بل قد لا يفسق أيضا بل قد يكون يكون الانحراف يكون الانحراف يكون انحرافه انحرافه كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ وهذا الانحراف <coughs> وهذا الانحراف أمر تتقاضاه تتقاضاه الطبائع الطباع الطباع ويز ويزينه الشيطان فلذلك أمر أمر العبد أمر العبد أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى استقامة التي لا يهودية لا يهودية فيها لا يهودية فيها لا, لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا وأن أشير وأن وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين قال الله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق nah. Faulima maka diketahui dengan berita Nabi Asyidqi yang benar Sesungguhnya di tengah-tengah umat dia ada akan tetap ada sekelompok orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yaitu dinul Islam mahtar agama Islam yang murni wa kaumun dan ada sekelompok orang yang akan menyimpang menuju salah satu cabangnya Yahudi atau menuju salah satu cabangnya Nasrani. Namun, waikana rojul meskipun seorang itu tidaklah dinilai kafir dengan semua penyimpangan. Tidak semua penyimpangan itu nilainya kafir. Bahkan tidak semua penyimpangan itu menghasilkan nilai fasik, menyebabkan orangnya fasik. Falqat layak suku aidan. Namun memang qad yakunu inhiraf kufran, namun ada penyimpangan yang nilainya kekafiran, ada nilai kefasikan dan ada nilainya kemaksiatan dan ada yang nilainya khataan keliru. Namun tidak semua orang yang menyimpang itu dan jadi kafir atau jadi fasik. Wahada inherat dan penyimpang ini adalah satu perkara yang dituntut oleh tabiat dan dibuat indah oleh setan. Tabiat punya kecenderungan untuk menyimpang. Setan pun menghias-hiasi. Oleh karena itu, seorang hamba diperintahkan untuk bidawa doa ilah terus menerus berdoa kepada Allah agar diberi hidayah sehingga istiqomah. Apa itu istiqomah? tidak ada kecenderungan pada sifat Yahudi, tidak pula sifat Nasrani aslan sama sekali. Dan berikut ini akan aku isyaratkan kata Syekhul Islam beberapa e, yang ahli kitab dan orang-orang ajam beberapa ya, ciri khas ahli kitab dan orang-orang ajam yang terlihat biha hadil umat, yang umat ini banyak e, menirunya supaya muslim yang hanif yang lurus yang yang, yang cenderung pada Allah menjauhinya menjauhi penyimpangan tersebut yang merupakan menyimpang di jalan yang lurus menuju jalan orang yang dimurkai atau jalan orang yang sesat di antara karakter orang Yahudi yang pertama adalah al-hasad Allah berfirman wadda kasir min ahli kitab bila yarudunakum min ba'di imanikum kufara banyak dari ahli kitab menginginkan seandainya bisa mengembalikan kalian minta di imanikum setelah beriman kufaran menjadi orang-orang kenapa hasadat karena sifat hasad min di diangfusim yang ada pada diri mereka mimpa di mata lahumul setelah nyata kebenaran bagi mereka maka Allah menegaskan bahasanya hasad adalah sifatnya Yahudi إخوان فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على على الهدى والعلم فقد يبتلى بعض المنتسب فقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح وهو خلق خلق وهو خلق وهو خلق مضموم مطلقا وهو في هذا الموضع من أخلاق المقبول عليهم وقال الله سبحانه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتت ويكتمون ما أتاهم الله من فضله فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال وإن كان السياق يدل على أن البخل البخل بالعلم هو المقصود الأكبر وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية مثل قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذي أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية وقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا الآية وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويخترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار الآية وقال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونكم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون فوصف المكتوب فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به وتارة احتياضا عن إظهاره بالدنيا وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما ابخروه منه وهذا قد يبتل به طوائف طوائف طوائف من المنتسبين إلى العلم فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة وكراهة لأن وكراهة لأن ينال ينال غيرهم وكراهة لأن لا لأي ينال لأي ينال غيرهم من الفضل ما نالوه وتارة احتياطا عنه برؤاسة برؤاسة برئاسة أو مال برئاسة أو مال فيخاف فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص أو نقص ماله وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة وقد يكون وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة أو اتجه إلى طائفة قد خولت خولفت في مسألة خولفت في مسألة فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم وما عليهم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا, و... إلا ما لهم نعم Fadammal Yahuda alama hasadu. Maka Allah mencela orang-orang Yahudi karena hasad mereka terhadap orang-orang yang beriman. Alal huda wal ilmi karena petunjuk dan ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu iman karena mereka hasad kenapa orang-orang beriman itu jadi orang yang beriman maka mereka ingin jadikan orang-orang yang beriman itu jadi orang kafir ini karakter Yahudi dan Nabi katakan ada orang yang akan umatnya mengikuti karakter Yahudi ciptalah dan terjumus sebagian orang-orang yang menisbatkan diri pada ilmu orang-orang yang dianggap berilmu dan selain mereka di tengah-tengah umat ini pun terjumus dalam di nau minal hasad sejenis hasad ternyata penyakit ini pun benar menjalar di tengah-tengah umat Muhammad SAW Bina minal hasad liman hadahullah Hasad kepada orang yang Allah petunjuk Dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh Wawa dan akh dan hasad itu khulukun madmumun mutlakan adalah akhlak yang tercela ya, secara mutlak tidak ada pengecualiannya Ada pun yang dikecualikan lah hasad ila Isna ini itu riptos bukan hasad bukan hasad hasad dalam artian hasad itu magmun mutlakan tidak ada pengecualian kalau dusta kan masih ada pengecualiannya ketika boleh berdusta dalam bahan kata Syekhul Islam hasad itu akhlak tercela mutlak tidak ada istisna tidak ada pengecualian seluruhnya Ya tidak tercela itu ribta ribta itu bukan hasad Wahada fil wahadal mudi dan hasad itu dalam hal ini adalah min akhlak yang merdub alih adalah akhlak Yahudi. Allah berfirman, Allah Allah dalam menyukai mangkana muhtalan fakhura. Orang yang sombong dan membanggakan diri. muhtalan itu sombong dengan sikap, fakhuran sombong dengan kata-kata. Allah katakan orang-orang muhtalan fakhran itu adalah alladzina yabkhulun orang-orang yang bakhil dan mengajak manusia untuk bakhil dan menyembunyikan eh, ma atahumullah min fadli karunia yang Allah berikan pada mereka. Bahwa safahum maka Allah mencipati Yahudi dengan bakhil pada asalnya bakhil itu bisa al-bukhlu bil ilmi dan bisa al-bukhul bil mal. Pada asalnya bakhil itu <clears throat> mana bisa bakhil dalam masalah ilmu, nggak mau ngajar, nggak mau jawab, padahal sudah ada tahu jawabannya dan bisa ngajar bisa. Al-bukhlu bil mal dan ada bakhil dalam harta. Namun jadi makna bakhil di sini Allah di sini maknanya adalah bakhil dengan dua jenis ya bakhil dengan ilmu dan bakhil dengan harta akan tapi wa anak asyak meskipun siap ayat rentetan ayat menunjukkan bahasanya alladzina yadkhuluna bakhil dalam ayat tersebut maksudnya adalah anal bukhla bil ilmi wal maksudul akbar bakhil dengan masalah ilmu itulah yang maksud yang pokok maksud pokok ayat namun tidaklah salah jika dikatakan juga termasuk juga bakhil dengan harta gitu. Ya tafsirnya makna ya berkhuluna menurut Syekhul Islam itu sebenarnya maksud maksud pokoknya makna pokoknya adalah al-bukhlu bil ilmi karena itulah rentetan ayat kalau dibaca ayat sebelumnya dan sesudahnya maka kita akan kesimpulkan itu yang dimaksud tapi tidaklah salah jika dikatakan ya alladzina yabkhuluna di sini mencakup bakhil harta dan bakhil ilmi Ya. Kemudian yang kedua, sifat berikutnya maka dari demikian pula Allah sifati orang-orang Yahudi dengan kitmanil ilmi menyembunyikan ilmu di ayatin dalam banyak ayat macam dalam firman Allah dan ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberi kita, sungguh tidaklah kalian jelaskan kitab itu kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya yang Allah mengatakan orang-orang yang menyembunyikan ma'angzana apa yang kami turunkan berupa bayina, bukti dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia kitab dalam Alkitab orang-orang yang menyembunyikan hmm. ilmu inilah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat oleh orang-orang yang laknat. ilaladina tabu kecuali orang-orang yang tertobat. kemudian Allah juga mengatakan ladina yaktumuna anzalallah orang-orang yang menutup-nutupi apa yang Allah turunkan berupa kita dan menukar kitab Allah itu sama nan kalila dengan hati yang sedikit yaitu dunia meskipun seluruh isi dunia itu adalah samanan kalila Kalau orang-orang yang memasukkan dalam perut-perut mereka tidaklah masukkan dalam perut-perut mereka kecuali api nah. Maka dunia meskipun seluruh dunia dengan berbagai gemerlapnya dan keindahannya itu adalah kalilan sedikit karena itu para ulama mengatakan ilmu itu lebih afdol daripada dunia meskipun seluruhnya karena ilmu Allah sebut dengan banyak al hikmata fakat utia khairan kathiran siapa yang diberi ilmu dia diberi kebaikan yang banyak dan dunia meskipun seluruh isinya Allah sebut samana kalilan itu harga ya sedikit harga yang murah ilmu ditukar dengan dunia itu ditukar dengan yang sedikit yang murah. Allah juga berfirman tentang mereka orang Yahudi, jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wajah khala dulu jika bersepi-sepi ya, sebagian mereka daripada sebagian yang lain, mereka mengatakan apa kalian ceritakan kepada hum mereka orang-orang yang beriman bima fatahullah alaikum dengan ilmu yang Allah berikan pada kalian. Kalau ini kalian lakukan, cukup bihi engkau. Mereka orang-orang beriman itu akan mendebat kalian di setiap kali. Apalah takilun, apakah kalian tidak berpikir? Jika kalian ceritakan bahasanya di Taurat itu ada ciri Muhammad gini gini gini gini, kalian ceritakan pada orang-orang yang beriman, orang-orang beriman itu akan punya hujah. Orang Yahudi tidak mau beriman, padahal mereka tahu Nabi dalam Allah telah mengkabarkan dalam Taurat akan adanya nabi akhir zaman cirinya kini kini kini kini. maka sebagian dari mereka mengatakan sebagian yang lain jangan ceritakan isi Taurat ya nah, mendukung orang-orang beriman jangan jangan ceritakan tentang masalah Nabi akhir zaman ciri kini itu jangan ceritakan kalau kalian ceritakan isi Taurat yang mendukung mereka orang-orang beriman, mereka akan punya hujah untuk membantai kalian. Maka yang disampaikan yang menguntungkan kalian jangan yang merugikan kalian. Sifat yang sampaikan ceritakan kalian cerita isi Taurat yang menguntungkan kalian jangan yang merugikan kalian. Maka Allah sifati al-mardub alim orang-orang Yahudi Allah sebutkan di antara karakter mereka adalah menyembunyikan ilmu. Kenapa mereka menyembunyikan ilmu? Tarotan nanti. Boleh jadi motivasinya karena pelit. Boleh juga ikhtiaran karena iwat, karena eh, nah, menggantinya an idharihi di dunia dari menampakkan ilmu dengan dunia karena mengharap dunia hmm. jika tidak eh, tidak menampakkan ilmu maka dia akan mendapatkan dunia akan mendapatkan ganti yaitu dunia jika tidak menampakkan ilmu akan mendapatkan dia akan mendapatkan iwat dapatkan ganti yaitu dunia Watawatan khaufan motivasi yang lain adalah khawatir Aistaja alaihim eh, akan dibantai, dihujai. Bimaat ruhu minu gara-gara ilmu yang mereka nampakkan. Khawatir kalau mereka nampakkan ilmu tersebut, mereka akan dibantah dengan dengan ilmu yang mereka sampaikan. Mereka khawatir senjata makan tuan. Maka mereka sembunyikan. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Gimana umat Islam? Wahada Wabtala bihi tawaifu minal muntasibina ilal ilmi. Dan penyakit ini yaitu fitmanul ilmi pun terjumus ke dalamnya sejumlah orang-orang yang menisbatkan diri atau dirinya sebagai orang yang berilmu. Maka umat Islam, orang-orang yang berilmu di antara umat Islam pun terkadang menyembunyikan ilmu karena pelit dengan ilmu tersebut. Atau karena karahatan, itu kurang gitu ya insya Allah. Karena khawatir orang lain itu akan mendapatkan minal fadli keutamaan yang telah mereka dapatkan. Khawatir kalau ini nanti jadi pinter dan jadi pesaingnya. Maka disembunyikan. Watarotan dan motivasi yang lain Iktia dan anhu biri'a saten Au malin Karena mengharapkan iktiadon mengharapkan adanya kompensasi anhu dengan menyembunyikan ilmu itu akan mendapatkan dari asah kedudukan dan harta. Fayakhaf maka dia khawatir jika menampakkan ilmu maka khawatir akan berkurangnya kedudukannya atau berkurangnya hartanya. Motivasi yang lain, watarotan yakunu qad khalafa ghairuhu fi mas'alati. ada pihak lain yang menyelisih dia dalam satu masalah. Saya punya satu pendapat, Fulan punya pendapat yang beda dengan pendapat saya dalam masalah ini. Dan saya punya dalil dan saya, saya tahu dalil yang mendukung pendapat Fulan dan menunjukkan salahnya pendapat saya. Maka saya sendirikan, apakah saya ceritakan dalil ini? Au iktaza lihat footnote 5 iktaza maknanya intasaba au intana. Menisbatkan diri. Ila ta'ifatain pada kelompok tertentu. Qad khulifat kelompok ini diselisih oleh kelompok lain di masalah dan satu masalah. Baik itu muminal ilmi kalau yang pertama tadi masalah personal, kali ini masalah kekelompokan itu minal ilmi maka dia sembunyikan ilmu ilmu apa yang disembunyikan mafi hujah yang itu bisa jadi dalil li mukhalifihi untuk orang yang menyelisihinya wa ilam yatayakan meskipun tidak yakin ana mukhalifahu mubtilun bahwasanya tidak yakin bahwasanya orang yang menyelisihinya adalah orang yang ahlul batil meskipun pembahasan-pembahasan remeh istilah fikih nah, eh, bukan bukan sampai derajat anul batil dan anul hak itu pun maka ini karakter Yahudi persis karakter Yahudi Yahudi dia sembunyikan ilmu supaya tidak dibantah dengan ilmu itu nah, supaya tidak dibantah ya sunnahum bima Allah alaikum maka di tengah-tengah umat Islam pun ada yang seperti ketika dia menisbatkan diri pada satu kelompok ya menisbatkan diri pada satu kelompok nah kelompoknya ini punya pendapat atau sikap yang salah tapi tidak berani menceritakan dalil yang menunjukkan salahnya kelompok dia dia berada di satu pondok atau di satu kelompok atau satu organisasi organisasinya itu punya sikap yang salah dalam satu masalah maka tidak berani ceritakan ilmu tentang ini yang masalah nanti kalau diceritakan khawatir lo kamu ya, lembagamu kamu organisasimu pondokmu kayak gini nanti khawatir kayak gitu maka disembunyikan atau masalah pribadi tidak berkaitan dengan kelompok inilah sikap inilah sikap ahli bidah ini saya sikap-sikap ahli bidah sebagaimana kata Abdurrahman bin Mahdi dan ulama salaf yang lainnya mengatakan ahli ilmi yaktubuna malahum wa ma'alihim yang namanya benar-benar ulama ya, yang namanya benar-benar ulama Lalu dia akan menulis, dia akan mengatakan malahum mama alaihim dalil-dalil yang mendukung mendukung beliau dan dalil-dalil yang sebaliknya tidak mendukung. Wa ahlul ahwa namun kalau orang yang berilmu dia akan sampaikan dalil saya demikian, dalil orang yang menyelisih saya adalah demikian dan demikian, dan dia akan bantah. Ini tidak benar demikian demikian. Ini tidak benar gitu gitu ini hujan mereka ini ini ini ini ini, ini. bantahannya ini ini ini ini itu sikap ahlul ilmi Walau ahwa ada pun orang yang e, mengikuti hawa nafsu layak tebuna ilah malahum tidaklah akan menulis kecuali yang mendukung mereka yang tidak mendukung tidak akan disampaikan. Amin. وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحق في ذلك وللغرض التنبيه على مجامع يفتن اللبيب يفتن اللبيب لبيب يفتن اللبيب بها لما ينفعه الله به وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم بعد أن قال وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهونون يهونه يهونها يهونها لم ينقادوا له وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها مع أنهم لا يتبع لا يتبعون ما ما لزمهم في اعتقادهم وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم Iya. au ila ra'isi mu'zimin ra'isin mu'azzamin indahum au ila ra'isin mu'azzamin indahum fit dini nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum la yaqbaluna min ad-dini ra'yan wa riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum summa innahum la ya'lamuna ma tujibuhu ta'ifatun ta'ifatuhum ma anna dinal islami yujibu yujibu tiba al-haqqi mutlaqan wariwayatun wariwayatan riwayatan warayan min ghairi ta'yini syakhsin aw ta'ifatin ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walai waktu dan bukanlah maksud di sini atau Abdurrahman bin Mahdi lihat footnote 6 Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan Al-Ambari Al-Lu'lu'i Al-Basri orang Basrah, orang Irak Lahir tahun 135 Hijriah min kibar a'immatis salaf. Termasuk tokoh senior di antara imam salaf. Dan termasuk tok, uh, eh, imam hadis yang siqah al-mutqin, yang mutqin. Yang, yang teliti. Kemudian ahli warak wa salaf beliau termasuk orang yang punya sifat warak dan orang yang saleh. Bahkan Imam Syafi'i berkomentar tentang beliau, la lahu nadhiran fid aku tidak melihat, tidak mengetahui orang yang semisal beliau di dunia ini. Meninggal di Basrah tahun 198. Maka lahir dan wafatnya semuanya di Basrah. Walai itu dan bukanlah tujuan tulisan ini tafsir memerinci mayajibu apa yang wajib wa dan apa yang dianjurkan tidak tentang hal itu tentang masalah ilmu apa yang wajib disampaikan dan ya apa yang wajib disampaikan dan apa yang dianjurkan untuk disampaikan itu di, tulisan ini tidak akan merinci masalah itu. Balik waktu karena terkadang menyembunyikan ilmu itu boleh. Ya. Bal al bahkan tujuan adalah tanbih tidak mengingatkan alamat majami pada poin-poin umum ya tafaton al sehingga orang yang cerdas itu bisa eh, ya tafaton bisa menangkap pihak ya, menangkapnya lima yang fa'allahu bihi untuk hal-hal yang bermanfaat dan karakter orang Yahudi berikutnya jika dikatakan pada mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan mereka mengatakan kami beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada kami Baik furuna dan mereka akan mengkafiri bima wara'ahu kitab selain Taurat meskipun wal haqqu musaddiqan lima ma'ahu meskipun kitab tersebut adalah hak membenarkan Taurat yang mereka miliki. Maka menolak kebenaran yang datang dari, dari luar kelompok. Hanya mau menerima kebenaran yang ada dalam kelompok. Jika itu datang di luar kelompok, yang meskipun benar akan ditolak. Karakternya Maka lumingka beliau yastafihuna ala ladina kafaru dulu orang-orang Yahudi itu meminta kemenangan untuk menghadapi orang-orang kafir. Yang, dimak yang dimaksudkan yastafiun ala dan kafaru Orang-orang Yahudi dulu sebelum itu diutus Rasulullah SAW Mereka mengatakan pada Aus dan Khaturat di Medina Mereka katakan nanti akan datang nanti air jalan Kami akan berperang bersama mereka untuk membantu kalian semua itu iya, mereka katakan oleh karena itu orang-orang Ansar Ansar dan Khosrat itu tahu adanya Nabi akhir zaman dari orang, perkataan orang yang ini karena sering keluar ngomong semacam itu ketika mereka mendengar adanya Nabi akhir zaman orang Ansar ini Ansar dan Khosrat ini mereka bersikap. jangan sampai keduluan orang Yahudi jangan sampai keduluan orang Yahudi Jadi, kalau keduluan orang Yahudi kata orang Yahudi kami akan bantai kalian kami perang, akan berperang bersama nabi itu dan akan kami bantai kalian namun kalau maja'ahum ma'arufu ketika datang pada mereka nabi yang telah mereka kenal mereka mengkafirinya kenapa karena bukan kelompoknya dan mereka tahu itu adalah benar karena nasullah alis kafirin maka anak Allah untuk orang-orang kafir nah kita lihat apa yang bisa kita simpulkan bahwa safal Yahuda maka Allah sebutkan karakter Yahudi mereka itu sebenarnya sudah mengetahui kebenaran sebelum munculnya orang yang nasib di mengatakan kebenaran dan mendakwahkan kebenaran. Akan tapi ketika datang kepada mereka Yahudi ini anak di orang yang mengatakan kebenaran, ternyata yang mengatakan kebenaran itu min ghairi ta'ifatin. Bukan dari kelompok yang Yahunah mereka inginkan. Lam yanqadu lahu maka mereka pun tidak mau tunduk padanya. Kenapa? Karena prinsip mereka anak la balun al-haqqa ila min at-ta'ifati alladziina hum muntasibuna ilaiha. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali yang berasal dari kelompok yang mereka menisbatkan diri padanya, yaitu sesama-sama Yahudi. Tidak mau itu prinsipnya yang tidak mau menerima kebenaran kecuali yang datang dari orang Yahudi saja. Itu kan dalam ayat sebelumnya nu'minu bima unzila alaina. Namun, apakah mereka komitmen menerima kebenaran yang datang dari kelompoknya? Ternyata, ma'anahum layat bi'una malazimahum fi'tiqadihim. Meskipun pada kenyataannya mereka itu tidak mengikuti apa yang menjadi kewajiban mereka dalam keyakinan mereka. Buktinya mereka bunuh para nabi mereka. No, kan? Kami hanya mau menerima kebenaran dan datang dari orang Yahudi. Ini ada orang Yahudi sendiri jadi nabi, mereka bantai loh kan, nggak komitmen. Kami hanya mau menerima kebenaran yang datang dari orang Yahudi, yang datang dari Yahudi. Tapi kata, itu prinsip mereka. Akan tapi mereka pun sebenarnya tidak komitmen. Buktinya datang kebenaran dari mereka sendiri, ya, dari sama-sama orang Yahudi sendiri, pun mereka pun tidak melaksanakannya dengan baik bahkan tercabul para nabi dan itu adalah nabi-nabi Bani Israel nah, itu sifat orang Yahudi karakter nah, Yahudi hanya menerima kebenaran yang datang dari kelompoknya dari ustadznya kalau bukan ustadznya bukan kelompoknya nggak mau gimana umat Islam kata Nabi akan mengikuti jalannya orang Yahudi wahada yang telah kafiron dan muntasibina ila ta'ifah mu'ayyanah. Dan penyakit ini terjumus ke dalamnya banyak orang yang menisbatkan diri pada kelompok tertentu. Ini penyakit orang yang berada dalam kelompok-kelompok tertentu. Kemudian dia fanatik dengan kelompoknya. Fil ilmi awidin dalam kaitannya dengan masalah ilmu atau dalam masalah agama. Minal mutafakihah yaitu orang yang belajar fikih Al-Mutasawifah atau orang-orang sufi Di antara orang yang tertulis dalam penyakit ini Adalah orang-orang yang belajar fikih dia menyatakan diri bermadhab tertentu, madhabnya syafi'i, maka dia tidak mau menerima kebenaran taklid, kemudian ta'asub buta dengan madhab syafi'i, kemudian dia tidak mau menerima kebenaran dari madhab yang lain. Kebenaran itu hanya asli dalam madhab kami pun benar, dalilnya benar, Kita datang dari mazhab yang beda, tidak diterima. Demikian juga orang-orang sufi. Ya, Hmm. al mutasawifah hum asal putruk as-sufiyah. Mutasawifah adalah orang-orang yang uh, ikut dalam tarekah tarekah sufi, atba'an wa matbu'in Nah, kata-kata mutasawifah ini mencakup atbaan, pengikut dan orang-orang yang diikuti guru-guru dan semacam. tasawufu bisa kelihil mutaba'i inda asabi turki hatal yauma manhajun waribun alal islam wa dakhilun alal muslimin. Dan sufi dengan bentuk yang diikuti oleh orang-orang yang mengikuti torekoh-torekoh sampai hari ini adalah satu manhaj yang aneh satu nah, metodologi yang aneh ya, dalam Islam. Dahi, dakhilun dia adalah susupan infiltrasi alam muslimin yang masuk di tengah-tengah kaum muslimin. La isalau aslun fi kitabillah wala fi sunati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wala inda sahabati wa tabi'in wa salafi salihi fi sadril islam. Dia tidak memiliki dasar dari Al-Quran, Sunnah Rasul, ataupun amal, ataupun sahabat dan tabiin dan salafus saleh bisa sebelum Islam di awal Islam. Maka ringkasnya bahwa bid'atun tumara sufi al khurafat wa dolalatul amaliyatu wal qawliyatu wa i'tiqadiyatu. Maka sufi adalah bid'ah Tumara sufiah dilakukan dalam tarikhah sufi itu berbagai bentuk khurafat, mitos, kesesatan, dari kesesatan secara amali dalam tindakan, kesesatan dalam ucapan dan bahkan dalam keyakinan. Wada ambon ya bihi amalu aksari sufiyatil yaumah fi minal biladil muslimin. Jadi adalah perkara yang disaksikan atau di, ditunjukkan oleh perilaku mayoritas sufi pada hari ini yang ada dalam banyak negeri-negeri kaum muslimin. Faqad sami'na wa ra'ayna wa qara'na min dalika asy-syai' al-katsira. Sungguh kami telah mendengar dan melihat dan membaca tentang hal itu banyak sekali. Sama anak kutubahum mansurata fil aswaqi wal wal maktabata wal maktabati wa ghairiha tashhadu bi ikrarihim li tilkal bidai wa dhalali wa syirkiyati. Bagaimana buku-buku sufi yang tersebar di tengah-tengah pasar, wal maktabah dan di dan berbagai penerbit dan yang lainnya tashhadu menunjukkan pengakuan mereka dengan adanya bid'ah-bid'ah itu dan kesesatan bahkan kesyirikan. Memindalika ala sabilil misal dan diantara itu ala sabilil misal eh, sekedar contoh. Kitab-kitab contoh kitab-kitab sufi yang penuh dengan kesesatan, dengan penuh kebid'ahan dan kesyirikan. atau bakat al-kubra di Sya'rani atau bakat sufiyah al-kubra misalnya Sya'rani tulisan tentang sejarah wali-wali kemudian yang tidak kalah ngeri ada jamik karomatul aulia jamik karomatul aulia hanya karomah para wali bisa menghidupkan orang mati bisa ini mati Syahid hidup banyak di Jami' Karamatul Aulia karya Nabhani ini bukan Nabhani pendiri Sutahir Nabhaninya kalau nggak salah Yusuf Nabhani namanya Nah lebih ngeri lagi kitab Nabhani atau yang nggak kalah ngeri adalah nah, judulnya Syawahidul Haq dalil-dalil kebenaran. Wah, judulnya kan bagus intinya adalah dia kumpulkan dalil-dalil atau eh, ya yang dianggap dalil itu palsu macam-macam yang membolehkan istighosah bil amwat istighosah bil mauta sawahidul hak ini isinya adalah dalil-dalil kumpulan ya hujah-hujah mereka dalil-dalil mereka membolehkan istighosah dengan orang yang ini kita pegangnya orang NU Salatul itu. di sini banyak Salatul itu. satu jilid di di belok kan dan kitab, kitab ini dibantah oleh ulama di zamannya ulama al di zamannya di zamannya Nabi ini judulnya pernah baca kita bantahannya namanya Tambil Amani nama judul depannya itu Tambil Amani dua jilid kalau bantahnya cetakan lama dua jilid Kemudian syarah fususul hikam lil qasani. Syarah fususul hikam. Kemudian Said eh, atau jawar Ma'ani lil Tijani. Pendiri Tariqah ya Said Ahmad Badawi karya Dr. Abdul Halim Mahmud. Abu apa ini? Madin Al-Ghaus hidupnya wa mi'raju ila Allah Dr. Abdul Halim Mahmud. Aktabul Tasawuf Salasah eh, kutub sufi tiga kutub sufi salah azan Lumak dia bin Nasr Atusi dan yang lainnya Aghairihim atau kelompok-kelompok yang lainnya atau ila ra'isin mu'azzamin indahum fiddin atau orang yang menisbatkan diri kepada seorang tokoh yang diagungkan fiddin dalam agama yailah bahasa kita ustaz bukan kelompok namun cuma murid ustaz tertentu murid ustaz tertentu Nah, dia katakan al-haq itu yang datang dari ustaz. Al-haq yang datang dari kiai. Hak itu datang dari syekhnya, kalau selain itu maka bukan hak. Ya, orang yang menisbatkan diri kepada seorang tokoh yang diagungkan dalam agama dan itu bukan Nabi sesangat. Fa'inahum maka mereka penyakit kelompok-kelompok ini dan semoga kita terbebas darinya laik baluna minad dini ra'yan wa riwayata. Mereka tidak mau menerima berkaitan dengan agama, tidak mau menerima pendapat, bahkan tidak mau menerima riwayat hadis. Ya. Kecuali yang dibawakan oleh kelompok mereka. Ada hadis yang tidak pernah dia dengar di kelompoknya. Wah, belum pernah dengar kayak gitu. Oh, enggak, ini ada sahih. Masa sih ya? Saya belum pernah dengar. Saksi menyampaikan itu. Suma inahom kemudian mereka pun La nama ma tujibu ta'ifatuhum. Tidaklah mengetahui apa yang diwajibkan oleh kelompok mereka. Dan banyak cuma asal eh, asal cuma dan fanatik dengan kelompoknya tidak ngerti gimana ajaran ustaznya. Ustaz ini boleh jadi mengajarkan baik dengan taklid gini gini gini, namun yang bawah nggak pakai. Wah pokoknya ustaz saya. Okay saya ke kiai saya demikian padahal ke kiainya ustadznya bagus begini begini gini tidak sedikit yang seperti itu yang bawah jadi masalah layak lamuna matu pak ifatuh kelompoknya itu mewajibkan demikian demikian ustaznya itu ngajarnya demikian demikian ini yang bawah ini nggak mau yang penting nggak mau tahu saat yang larang taklid ini menurutnya jadi orang yang sangat taklid ma'ana dinal Islam yujibu tibal haqqa mutlaqan. Padahal gimana ajaran Islam? Ya, agama Islam mewajibkan untuk mengikuti kebenaran mutlakan secara mutlak. Di mana ada kebenaran wajib diikuti. Riwayatan wa, wa ya, baik riwayat ataupun pendapat. Min ini syaksen tanpa memastikan pada orang tertentu atau harus kelompok tertentu selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setan sekalipun jika dia membawa kebenaran dan kita tahu ingat kita tahu itu benar wajib dibenci bukan karena mentah-mentah yang bawa setan kita benci setan dan kita tolak kalaupun iblis sekalipun dengan catatan kita tahu kalau yang dikatakan itu memang benar kita punya bukti ini adalah benar kalau kita nggak tahu ya ah, ya hukum asalnya dia musuh musuh itu mau menyesatkan musuhnya tapi jika kita tahu ini adalah hak Kan wajib diterima. Ini diantara karakter Yahudi. Masih banyak karakter Yahudi yang enggak yang dia وصلى الله